sangat penting dan sangat panjang ya. sangat panjang lebar sangat mendalam ini harus kita pahami yaitu pasal ya, Keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini pasal beriman atau mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang husna, ya, yang indah dan sifat-sifat al-ulia, sifat-sifat Allah yang tinggi, yang agung. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang yang agung. Makna di sini makna beriman kepada nama, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maknanya atau pengertiannya secara istilah ya, adalah jadi meyakini dan menetapkan ya, meyakini dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan semua nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi dirinya. Jadi meyakini dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya untuknya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mentakwilnya dengan tidak mentakwil nama dan sifat tersebut Maksudnya apa? Memalingkan lafaz dan makna itu e, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mentaktilnya, ya. Tidak meniadakan sifat tersebut ya, atau sebagian sifat tanpa takhif sini. Tanpa menanyakan hakikat sifatnya. Ini tidak boleh ditanyakan atau menetapkan e, kaifiat tata cara sifat tersebut dan tanpa tasbih menyerupakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, ini pengertian atau makna al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Ya. Pengertian beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala ya, dalil ya, yang menetapkan adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya dalam Al-Qur'anul Karim tentang tentang dirinya, tentang zatnya yang agung. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung. Dalam surat Al-A'raf 180 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." وذروا الذين يلحدون في hanya apa hanya milik Allah asmaul husna ya. nama-nama yang indah maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran ya, dalam menyebut nama-namanya nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan ini dalil naqli ya, dalil yang pertama ada surat Al-Arab 180 ya. Kemudian dalam surat apa di sana? Surat Al-Isra ya, ayat 110. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Al-Isra ayat 110, "Qul du'ullaha aw rahman." Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Itu Ya, jadi kalau berdoa serulah Allah Subhanahu wa taala atau namanya yang lain itu Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, dengan mana apa dengan nama mana saja, ya, dengan nama mana saja kamu seru. Dia di, di sini yang yang dituju adalah falahul asmaul husna. Lafaz ini falahul asmaul husna. Dia mempunyai al as apa asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Nah, ini. Al-Isra 110. Ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa dirinya ya Maha mendengar. Ya, As-Sami' ini dalam eh, buku ini disebutkan apa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Al-Qur'an dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Seperti tonton sini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa dirinya Maha mendengar. Ya, As-Sami' ya. Nama yang agung. Lagi Maha melihat, Al-Basir. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna, As-Sami' Maha mendengar, Al-Basir Maha melihat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ya, ayat 11 dalilnya wa huwas samiul basir tentang uh, apa dalil dua nama ini ya. dalam Al-Qur'an dalam surat asy ayat 11 wa huwas samiul basir dialah yang maha mendengar lagi maha melihat kemudian juga nama yang lain ya maha mengetahui al-alim lagi maha bijaksana al-hakim biasanya ini bergandengan al-alimul hakim dalam surat Al-Baqarah ayat 32 tentang dua nama ini selalu di digandeng ya. Al-alimu al-hakim yang maha mengetahui dan lagi lagi maha bijaksana al-hakim. Dalam surat Al-Baqarah innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah ya adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini dalam surat Al-Baqarah 32. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga maha kuat, al-qawi, lagi maha perkasa, al-aziz. Al-Qawi Al-Aziz ini sering bergandengan. Dalam surat Asy-Syura ayat 19, wa huwal qawiyul aziz. Ya, ini dua nama yang mengandung kekuatan, izzah, kemuliaan. Selalu digandeng dalam Al-Quran. Wa huwal qawiyul aziz. Dalam surat Asy-Syura ayat 19. Dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dia memiliki nama maha, yang maha lembut. Al-Latif yang maha lembut lagi maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Apa itu? Al-Khabir. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang agung Al-Latif, maha lembut, yang maha lembut. Lagi maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, itu Al-Khabir. Ya. Al-Khabir dalam surat Al-An'am ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwal latiful khabir. Ya, sering digandeng antara maha halus dengan maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Wa huwa latiful khabir, dialah yang maha mengetahui, dialah yang maha lembut wal khabir lagi maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan dalam kitabnya dia memiliki nama yang agung yaitu apa? Yang maha mensyukuri, asyakur. As nah, di sini. Ini harus kita yakini asyakur. As Eh, juga Al-Halim yang eh, lagi maha penyantun suka digandeng Asy-Syakur wal Halim Asy-Syakur maha mensyukuri eh, Al-Halim lagi maha penyantun ya lebih halus dari latif ya Al-Halim maha penyantun Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu syakurun halim surat At-Taghabun ayat 17 dan dialah Allah Subhanahu wa taala ya yang maha mensyukuri lagi maha penyantun. Yang maha mensyukuri lagi maha penyantun. Juga Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya dia memiliki nama apa? Al-Ghafur, Maha Pengampun. Lagi Maha Penyayang, Ar-Rahim. Ini juga suka digandeng. Ya, Ghafurur Rahim dalam surat An-Nahl ayat 18, "Innallaha la Ghafurur Rahim." Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ini Al-Ghafur Maha Pengampun, Warrahim, Maha Penyayang. Kemudian juga disebutkan dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia telah berbicara kepada Nabi Musa dengan langsung. Sanawa annahu kallama Musa taklima. Nah, ini juga di, eh, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang sifat di sini, yaitu sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Ini harus diyakini. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Ya, yaitu sifat yang berhubungan dengan masyiah yaitu kehendak. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam surat apa? An-Nisa 164. Sungguhnya dia telah berbicara kepada Musa dengan langsung wa kallamallahu Musa taklima. Nah, ini diantara sifat Allah Subhanahu wa taala kalam harus di, diyakini. Dan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan dengan Alkitab wa sunnah wa ijma'us salafus Salih. Nah, ini. Ini salah satu sifat yang harus betul-betul diyakini dengan benar ya. Karena dari dari sifat inilah terjadi penyimpangan maksudnya orang yang mengingkari sifat kalam bagi Allah tidak mempercayai ya, uh, adanya kalam bagi Allah Subhanahu wa taala mengingkari atau mentakwil ya kalam bagi Allah Subhanahu wa taala maka akhirnya meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk Al-Quran nah, adalah makhluk dari sini. Makanya siapa yang mengingkari sifat kalam maka akan berpendapat Quran itu adalah makhluk. Padahal di sini ya, e, penetapan ya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat berbicara di sini, sifat berfirman telah ditetapkan dengan Al-Qur'an dan sunnah yang sahih dan ijma salafus saleh. Contohnya e, dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah 253 253 ya dalil dalam Al-Qur'an tentang adanya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala minhum man kallamallahu nah sini di antara mereka di antara para nabi dan rasul ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia di antaranya siapa ada nabi tiga nabi yang diajak bicara langsung di antara sekian nabi dan rasul selain Musa alaihissalam jelas kalau Musa alaihissalam sebut kalimullah diajak bicara di bumi ya, mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini wa kallamallahu Musa taklima dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung tanpa ada perantara. Tidak ada perantara uh, malaikat di sana. Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara dengan Musa alaihissalam. Ya. Yang kedua Nabi Adam alaihissalam jelas ya langsung berbicara dengan Adam alaihissalam tatkala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala e, masuk ke dalam surga. Yang ketiga siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berbicaranya bukan di di bumi tapi di langit yang ketujuh ya, langsung ketika mi'raj ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapnya ya menuju langit yang pertama eh, langit ketujuh dan eh, sampai kepada Sidratul Muntaha ya sampai kepada arsy di mana di sana Allah Subhanahu wa taala berada. Nah ini jadi ini surat Al-Baqarah 253 ini dasar ya, dalil adanya sifat kalam. Kemudian eh, ayat yang lain surat Al-A'raf 143. Al-A'raf 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh." Nah, ini untuk mempertegas eh, apa surat yang yang yang yang tadi An-Nisa 164 ini Al-A'raf 193. Walamma ja'a Musa dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami di sini. Limiqatina pada waktu yang telah kami tentukan ya, di Gunung Tursina. Eh. Wa kallamahu rabbuh dan Tuhan dan Tuhannya telah berfirman langsung kepadanya. Nah, ini ini dua ayat ya, sebagai penegas ya, uh, sebagai apa namanya dalil yang kuat yang mengandung apa di sini sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata wa kallamahu rabbuh dan Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung kepada kepada Musa seperti dalam surat An-Nisa 164 ya wa kallamallahu Musa taklima taklima itu berbicara langsung ya langsung tanpa ada perantara. Nah, kemudian itu dalil Al-Qur'an dan banyak sekian dalil Al-Qur'an banyak sekali tentang penetapan sifat Allah kalam berbicara Nah, ini harus kita yakini ini sebagai kaidah usul. Nah, nanti suatu saat ada yang berpendapat ya, atau yang yang mengingkari uh, sifat kalam maka kita uh, ya kita tidak setuju tidak apa tidak mengikuti mereka ya. Karena Al-Qur'an jelas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang agung ya, yaitu kalam berbicara. Uh, dalam sebuah dalam hadis sekarang hadis yang sahih dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari di mana nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu ayuhiya bi amrih takallam takallamu bil wahyi." Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala hendak atau ingin ya berbicara, eh, ingin memberikan memberi wahyu, maaf di sini, ingin memberi wahyu dengan apa? dengan suatu uh, perkara agung ya apa perintahnya di sini maka Allah Subhanahu wa taala berbicara takallamu bil wahyi maka Allah Subhanahu wa taala ber, berfirman dengan wahyu tersebut berfirman di sini takallam berarti berbicara berfirman yaitu dengan wahyu apa yang Allah firmankan itu adalah wahyu kepada para nabi dan rasulnya nah, ini e, dalil as-sunnah ya, uh, riwayat Imam Bukhari nah, berkata makanya ini kesimpulannya berkata al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala di dalam Lum'atul Itiqad ya kitab tentang masalah uh, asma wa sifat, beliau mengatakan ajma apa namanya? Ajma'ul ajma'us salaf ala thubutil kalam lillahi fayajibu itsbatuhu. Fayajibu itsbatahu. Lahu min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil wala uh, wa huwa kalamu haqiqi yata'alluq yata'alluq bi masyiatihi ya bi hurufi wa aswati masmu'ah. Nah, ini, ini yang terakhir harus di harus dipahami bi hurufi wa aswati masmu'ah. Nah, berkata Al-Imam Ibnu Qudamah, ulama besar, ini madhab Hanbali ya, yang memiliki buku namanya Al-Mughni. Oh, rujukan kitab fikih bagi seluruh ulama madhab. Ya, kitabnya sampai lebih dari uh, eh, 15 jilid, besar ya. Kalau di Imam di madhab Imam Hamba, Imam Ahmad bin Hambal inilah inilah syekh dalam fikihnya Ibnu Qudamah mengenal Pak Ibnu Qudamah ya abad ke eh, lima atau enam ya, ya lima ratus atau enam ratus hijriyah sebelum setelah Imam An Nawawi. Kalau di Mazhab Syafi'iyah itu Imam An Nawawi im, eh, imam ininya apa yang memiliki buku rujukan fikih madhab namanya Al Majmu Imam Nawawi ya, buku fikih. Ini Imam Ibnu Qudamah berkata intinya, beliau termasuk ulama besar di zamannya sampai sekarang dalam Lum'atul I'tiqad, sepakat para salaf. Berarti kalau mengatakan sepakat para salaf berarti ulama se sebelumnya ya, kalangan tabi'u uh, sahabat jelas, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para a'immah. Sepakat para salaf ini ijma atas tetapnya yaitu apa? sifat Allah kalam. Bagi Allah Subhanahu wa taala kalam berbicara. Telah tetap dan wajib menetapkannya kita wajib meyakini menetapkannya dengan tanpa tahrif menetapkan tanpa tawil, wala ta'til tanpa meniadakan wala takhib tanpa bertanya bagaimana bagaimana cara berbicaranya nggak boleh atau menentukan kaifiat berbicaranya Allah begini nggak boleh wala tamsil jangan menyerupakan dengan makhluk jadi jangan menyerupakan berbicaranya Allah dengan makhluk baik dari kalangan malaikat ataupun manusia ataupun jin nggak boleh. Wa huwa kalamu haqiqi dan eh, dia maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan sebenarnya. Ya, pembicaraan yang sebenarnya. Ya maklum secara makna kalam berbicara maklum. Ya, yang berhubungan dengan kehendak, masyiah. Ya, jika Allah berkehendak untuk berbicara, ya berbicara. Jika tidak ya tidak. Ya, dan Allah tetap berbicara dari dulu sampai sekarang terus dengan dengan wahyu, ya. Nah, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala, ya, kalamnya Allah Subhanahu wa taala bi huruf dengan huruf ta. Wa aswat dengan suara masmuah yang terdengar. Nah, ini harus dipahami karena sebagian mazhab yaitu Asy'ariyah apalagi Jahmiyah ya Jahmiyah mengingkari jelas kelompok Jahmiyah kelompok Asy'ariyah menetapkan tapi katanya Allah berbicara tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Membingungkan. Ya, jadi uh, apa tidak keluar suara, tidak keluar huruf. Hasil akhirnya ya sama seperti Mu'tazilah atau Jahmiyah ya sebenarnya cuman dia agak berputar-putar karena Asy'ariyah itu di antara baina-baina ya ikut ke alusunah sebagian, mutazilah sebagian. Jadi intinya alusunah menetapkan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan sebenarnya hakiki bukan majazi ya. Ya, hakiki dengan sebenarnya dengan apa di sini dengan huruf dan suara yang didengar bahkan juga ya suara yang didengar apa ya, terdengar oleh orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala ya seperti Musa alaihissalam tatkala diajak bicara di gunung Tur Sina ya nah di sini disebutkan juga ya disebutkan bahwasanya di sini di eh, beberapa perkataan para a'immatu sunnah, para imam-imam sunnah mengenai <clears throat> apa sepakatnya mereka dalam menetapkan sifat kalam bagi Allah. Ini harus diketahui. Di antaranya para imam-imam Ahlus Sunnah adalah seperti Abdullah ibn Mubarak. Ini menetapkan. Kemudian Ahmad bin Hambal, Imam Al-Bukhari, Imam uh, Uthman bin Sa'id Ad-Darimi yang punya Sunan Ad-Darimi Ya, Imam Bukhari menetapkan As-Sa'id ibn Mansur wa Ishaq ibn Ibrahim ini ulama-ulama di zamannya. Ya, setingkat Imam Ahmad Imam Syafi'i. Ya cuman mereka tidak sampai kepada kita apa e, pendapatnya ya. ya udah qadarullah yang nyampe empat mazhab. Ishaq ibn Ibrahim wa Abu Abdullah ibn Mandah wa Abu Umar ibn Abdul uh, ibn Abdul Bar kita kenal ini dengan Ibnu Ab, Abdul Bar ya uh, dia apa namanya ulama mazhab Maliki. Wa Abu Abdullah ibn Hamad wa, wa Abu Ismail Al-Ansari, ini guru-gurunya dari Imam Bukhari, wa ahli sunnah wal hadis dan semua kalangan ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah dan al hadis mutafiquna ala annahu yatakallam. Mereka sepakat bahwasanya apa? Dia Allah Subhanahu wa taala itu berbicara bimasyiatihi dengan kehendak dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Wa annahu lam yajal dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbicara berfirman. Apabila Allah menghendaki untuk berbicara berbicara wa kaifa yasha dengan cara yang dia kehendaki. Nah, jadi apa senantiasa Allah Subhanahu wa taala berbicara dari dulu sampai sekarang sampai akan datang terus berbicara berhubungan dengan masyiah kehendak. Jika Allah menginginkan berbicara, maka berbicara berkalam wa kaifa yasha dengan cara yang dia kehendaki ya. nah ini kaifanya kaifiatnya kita nggak tahu majhul maka kita meyakini Allah berfirman ya ini sekarang kitab yang agung Al-Qur'an adalah firmannya dari sifatnya kalam dari sifatnya kalam jadi al-sunnah sepakat Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk nah sekarang misalkan uh, pemahaman ini kayaknya nggak mungkin siapa tahu ke depan itu bisa terjadi mungkin syubhat ini terus akan terjadi. Nah, Syiah kan dulu masih uh, hening gitu kan, tapi sekarang mulai bangkit. Ya, mungkin nanti kedepannya muncul mazhab semacam ini dan ini akan ada para ulama membahas itu ada kan masalah ringan tapi masalah berat ini berhubungan dengan apa karena berat berhubungan dengan zat Allah kalau berhubungan dengan zat Allah bukan masalah ringan masalah berat min adab ila Allah. adab kepada Allah subhanahu wa taala berhubungan dengan Rasul saja orang nggak terima itu suatu dosa besar dan juga bisa murtad ya bermodan Rasul melecehkan Nabi atau mendustakan sesuatu dari Nabi dari sifatnya dari apanya itu sudah fitrah umat Muslim sekarang pada marah semua ya, ini iya, orang yang taat kadang orang yang sedikit eh, ada maksiat kalau udah Nabi kita diganggu nggak ridho semua nggak ridho karena itulah ya eh, sedul Anbiya eh, sedul Mursalin sedul Waladu Adam manusia terbaik apalagi dengan Rabbul Alamin wa terima kita Nah, kita rela untuk berjihad eh, uh, ya, mujahadah untuk membela Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini contohnya di di antara pemahaman yang harus kita pegang sampai akhir hayat itu akidah sahih. Al Quran adalah kalam Allah Supaya kita nanti ya dikumpulkan dengan para imam para imam al-sunnah wal jamaah ya. Mereka murni akidah mereka bersih dari pemahaman yang menyimpang dan dari syubhat. Intinya jadi eh, kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, berarti hasil akhirnya Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah sudah. Jadi jelas. Jadi karena dari sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Karena sifat Allah bukan makhluk, itu adalah zat dari bagian zat Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk itu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala segala Al-Qur'an dari sifatnya. Maka dikatakan Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ghairu makhluk bukanlah makhluk. Ya, bukan makhluk itu bukan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada ini perkataan Imam Ahmad yang terkenal min hubada dari darinya permulaan Al-Qur'an itu wa ilaihi yaud dan akan kembali kepadanya. Nah, nanti pada akhir zaman Al-Qur'an Al-Qur'an akan diangkat, Pak. Dari suhuf diangkat semua maksudnya nanti ya orang melupakan Al-Qur'an dari dada di diangkat semua min sudur. Semua akhirnya tidak ada yang hafal Al-Qur'an sedikit satu huruf pun. Kalau Al-Qur'an sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi ya'ud maksudnya kembali diangkat maka sudah tunggu hari kiamat. Ini jadi adanya hufad para penghafal Quran Pak itu sebagai diibaratkan gunung kalau di bumi, pasaknya bumi. Para ulama itu kan udah dalam dadanya udah luar biasa menghafal Quran. E, karena dengan tidak adanya para hufad, akhirnya nanti Al-Quran terangkat. Hilang Al-Quran, maka tunggulah hari kiamat. Ya, maka harus bersyukur adanya para hufadul Quran para ahlullah fil ard uh, ahlinya Allah Subhanahu wa taala ya uh, mudah-mudahan anak kita nanti ya uh, menjadi orang-orang yang uh, hafizul Quran penghafal Quran kemuliaannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala nah, intinya Al-Quran itu dari permulaan dari Allah wa ilahi ya'ud akan kembali kepadanya fahuwa kalamullah dan dialah Al-Qur'an itu maksudnya adalah kalamullah firman Allah hurufuhu hurufnya wa ma'anihi e, dan maknanya, baik hurufnya maupun maknanya itu kalamullah. Kenapa harus ditetapkan Pak hurufnya dan maknanya? Adalah kalamullah. Beda dengan hadis, gitu kan? Kalau hadis itu hurufnya dari Rasul diucapkan, tapi maknanya dari Allah. Khususnya hadis kudsi. Tapi ada sebagian ya maupun hadis kudsi maupun hadis yang biasa itu intinya huruf dari Rasul dan maknanya dari Allah. Kalau Al-Quran, wa hurufuhu wa, ma'anu, wa ma'anihi, yaitu hurufnya dan maknanya dari Allah. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbicara apa ber, membacanya maaf, satu hurufnya ibadah dinilai. Sedangkan baca hadis tidak dinilai per huruf tapi dinilai secara keseluruhan. Ketika mempelajari hadis ini dapat pahala. kalau Al-Qur'an membacanya satu huruf sepuluh kebaikan subhanallah. Ya, itu pahala yang agung. Wa dalil dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah yang sebenarnya sesungguhnya adalah surat At-Taubah ayat 6. At-Taubah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a Allah Nah, sini. Wa in wa in ahadum minal musyrikina dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan, kalau mereka sudah takluk gitu kan, ditawan, minta perlindungan kepadamu. Istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka lindungilah dia supaya ia sempat mendengar firman Allah, gitu kan? Hatta yasma'a ya, supaya ia sempat mendengar kalam Allah. Mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah mengatakan Allah berfirman dalam, dalam surat At-Taubah ayat 6 ya, bahwasanya apa? uh, Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Supaya sempat mendengar firman Allah. Kan bukan berat, bukan Allah yang berfirman langsung kepada orang itu, tapi supaya mereka apa? Supaya orang ini mendengar Al-Quran dibacakan kepada pada dia. Ya, ketika dibacakan oleh Rasulullah SAW, orang itu bisa mendengar. Nah, itu maksudnya. Jadi Al-Quran yang dibaca itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil yang yang tegas yang dibawakan oleh Imam Syafi'i juga dalam al-i'tiqad. Kemudian oleh para a'imah tentang ayat ini. Ketika ditanya bahasanya Al-Qur'an adalah makhluk, Imam Syafi'i marah. Kemudian dia membawakan hadis ini. Al-Qur'an kalamullah, eh, membawakan dalil imam Al-Qur'an adalah kalamullah. Maka kamu tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 6. Hatta yasma'a kalamullah. Sampai dia atau sempat dia apa sempat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini berarti Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil ya dalam Al-Qur'an. Karena perkataan eh, para imam mazhab tentang Al-Qur'an adalah kalamullah taala. Ini sebagai eh, wawasan bagi kita ya. Ada perkataan para imam mazhab, empat mazhab mengenai tentang Al-Qur'an adalah kalamullah. Mereka sepakat meskipun beda zaman. Ya, beda zaman. Ya ada yang nggak ketemu tapi sepakat dalam hal ini. Seperti Imam Abu Hanifah nggak ketemu dengan tidak bertemu dengan Imam Malik tidak bertemu dengan Imam Syafi'i, tidak bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau Imam Malik ketemu dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Ahmad. Karena guru dan murid Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad, sebagian gurunya karena guru mereka kan sampai ribuan ya. Berkata Imam Abu Hanifah dalam masalah Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Dalam fiqhul akbar fikihnya dia tentang akidah fiqhul akbar. Al-Qur'an itu kalamullah. Ya, Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an itu kalamullah, tertulis di dalam mushaf dan tersimpan atau terjaga di dalam hati, dihafal. Ya, terbaca oleh lisan, terbaca oleh lisan firman Allah dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Kata beliau lagi dalam Fiqhul Akbar. Al-Quran itu bukan makhluk. Ya, Al-Quran itu bukan makhluk. Ini perkataan beliau yang sangat tegas. Kemudian perkataan Imam Malik tentang Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla bukan makhluk. Imam Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari Abdullah ibn Nafi, ya, muridnya Imam Malik. Katanya, Imam Malik bin Anas mengatakan, siapa yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk, dia harus dihukum, cambuk, tuh kan dihukum cambuk dan dipenjara sampai dia bertobat. Allah ya. Dalam al intiqo ya. Ini Imam, Imam Malik mengatakan barang siapa yang berpendapat bahwa Al-Qur'an itu makhluk, dia harus dihukum. Dihukum dicambuk oleh siapa? Waliul amri ya, penguasa, bukan oleh ulama, bukan oleh e, sembarang orang tapi oleh penguasa. Dicambuk dan dipenjara sampai dia bertobat. Karena ini sebuah dosa yang besar ya kesalahan ya penyimpangan kesesatan ya harus dihukum ya siapa yang mengatakan Quran itu adalah makhluk kemudian perkataan Imam Syafi'i ya yang menegaskan bahasanya Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Al-Alaman Nubala, Syiar Al-Alaman Nubala menuturkan dari Imam Syafi'i kata beliau, kata Imam Syafi'i, kita menetapkan sifat-sifat Allah ini seluruhnya di antaranya kalam. Jadi Imam Syafi'i sangat tegas Pak dalam masalah ini. Tapi sekarang orang yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i ya mengingkari sifat kalam maka ajib maksudnya sangat uh, ajib lah maksudnya sangat kontradiksi ya. Imam Syafi'i mengatakan di sini kita menetapkan sifat-sifat Allah ini seluruhnya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kita meniadakan tasbih menyamakan Allah dengan makhluknya sampai sifat apa? kalam juga ditetapkan. Eh, dan dilarang untuk tasbih menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sebagaimana Allah juga meniadakan tasbih itu dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia. Nah, dalam surat asy ayat 11. Eh, ditetapkan semuanya sampai sifat, sifat kalam kan. Yang sekarang yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i hanya menetapkan 22 atau sebelas ya ini ber, bertolak belakang dengan perkataan Imam Syafi'i sendiri beliau madhabnya dalam masalah asma wa sifat kita menetapkan sifat-sifat Allah ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran seluruhnya baik itu sifat kalam dan sunnah Nabi SAW dan kita meniadakan tasbih menyamakan Allah dengan makhluknya sebagaimana Allah juga meniadakan tasbih itu dalam firman-Nya laisa kamitslihi syai'un dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan dia kemudian dalam buku yang lain itu Al-Imam Al-Lalikai ya, meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Sulaiman ya muridnya Imam Syafi'i namanya Ar-Rabi bin Sulaiman. Katanya Imam Syafi'i mengatakan barang siapa mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk maka dia telah menjadi kafir. Subhanallah. Nah, jadi barang siapa yang dia barang siapa mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka dia tidak menjadi eh, apa? Maka dia telah menjadi kafir, kufur. Kenapa, Pak? Jadi kafir. Karena mengingkari sifat Allah kalam. Karena sifat, mengingkari sifat Allah karena kaidahnya siapa yang mengingkari salah satu sifat Allah atau nama Allah yang sudah jelas ya dalilnya maka kufur maka kufur. Tapi kata Imam Ahmad dalam sebagian ya, telah diterangkan dulu. Iqamatul hujjah diterangkan. Kalau dia jahil belum diterangkan, ya dia terjemus dalam dosa tetap tapi tidak kufur. Tapi kalau udah iqamatul hujjah, udah dijelaskan ini sifatnya masih nolak kufur. Kata Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan demikian tegas di sini kan, barang siapa mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah menjadi kafir. Nah, ini masalah besar, masalah agung, masalah pembahasan ini. Dalam ini uh, dalam syarah uh, usul al-i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah perkataan Imam Syafi'i. Kemudian yang yang terakhir perkataan Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Al-Mihnah. Beliau berkata, Allah itu Allah itu sejak azali, sejak terdahulu gitu. Ya, terus berfirman. Bukan ketika menurunkan Al-Qur'an, tapi sejak terdahulu Allah itu berfirman berkata-kata berbicara Al-Quran adalah firman-firman Allah dan bukan makhluk. Lihat Imam Ahmad tegas. Dan Allah tiada tidak boleh disifati dengan sifat-sifat selain yang telah ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian berkata anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal di dalam bukunya As-Sunnah, dalam kitabnya As-Sunnah, ya, ya terkenal dengan kitabnya Imam Ahmad As-Sunnah ya, bahwa Imam Ahmad berkata barang siapa yang berpendapat bahwa Allah itu tidak berfirman, ya, tidak berfirman, tidak memiliki sifat kalam, maka telah kafirlah dia, telah kafirlah dia. Kita meriwayatkan hadis-hadis itu se seperti apa adanya. Kita meriwayatkan hadis-hadis itu hadis tentang kalam seperti apa adanya. Yakini, ditetapkan sudah, jangan ditakwil, jangan diingkari. Ini dalam kitabnya ah, As-Sunnah ya. Halaman 71. Nah, ini intinya perkataan para imam madhab jelas ya oh, mereka sangat tegas dalam masalah ini karena ini masalah berhubungan dengan zat Allah, Pak. Masalah dengan kehormatan Allah, ya, zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Masalah kehormatan nabi kita kita nggak nerima juga, ya, kita marah. Apalagi dengan zat Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ahmad rela untuk disiksa, rela untuk di oh, apa di apa namanya di penjara ya disiksa sampai bertahun-tahun untuk mempertahankan perkataan ini Al-Qur'an itu adalah kalamullah Al-Qur'an adalah kalamullah. Nah, di sini berkata Ibnu Jarir At-Tabari dalam Sharihus Sunnah ini yang terkenal dengan tafsirnya At-Tabari. Ya, terkenal ulama besar dalam tafsir. Dia mengatakan Al-Qur'anu kalamullahu tanziluhu wa idza kana min ma'ani tauhiduhu fasawab min al-qawli fi dzalika indana annahu kalamullahu ghairu makhluq. Al-Qur'an itu adalah kalamullah Kalamnya Allah Subhanahu wa taala firman-Nya Allah yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini apabila e, tentang masalah apa? Kalam itu adalah masuk ke dalam masalah apa? Ketauhidan. Masuk ke dalam ketauhidan e, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk ke dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kalam. Maka perkataan yang benar menurut kami ya karena ada beberapa pendapat ya bahwasanya kalamullah itu ya ghairu makhluk. Bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah makhluk. Ya, ini tegas. Ya karena ya sifat kalam masuk ke dalam tauhid, ya, tauhid asma wa sifat. Jadi uh, jangan orang sembarangan untuk mengingkari atau berpendapat dengan perkataannya atau mengikuti eh, pendapat yang menyimpang. Nah, Imam uh, Imam at mengatakan ya yang benar adalah menurut kami menurut kami sih menurut para ulama tafsir bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Berkata Asy-Syaikh Ulauddin Ibnul Apar yang hidup tahun sekitar 700 di zamannya Ibnu Taimiyah, maha sebelumnya yang terkenal dengan Ibnul Apar, Apar itu kan minyak wangi, Pak. Ya, karena, kan karena Ibnu Athor ini karena saking pintarnya seperti minyak wangi ilmu, ilmunya menyebar gitu kan. Karena kan Ibnul Athor dalam bukunya Al-I'tiqad Al-Khalis tentang masalah keyakinan alusunah Al-I'tiqad Al-Khalis. Ini sangat masalah ini sangat tegas mas maaf Al-Qur'anu kalamullah wa kitabuhu wa khitabuhu wa tanziluhu Al-Qur'an itu adalah firman Allah firmannya wa kitabuhu kitabnya wa khitabuhu dan apa? Ya, perkataannya. Wa tanzilu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Man qala bi khalqihi faqad kafar. Oh. id huwa sifatun min sifatihi. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, ya, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Padahal ya uh, Al-Qur'an itu, adalah bagian daripada sifatnya. Bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala, itu kalam. Ya, kalam adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika dia mengingkari uh, dia apa ketika dia menetapkan Al-Qur'an makhluk berarti otomatis mengingkari sifat Allah kalam. Mengingkari sifat berarti hukumnya kufur. Nah, di sini pembahasannya. Ini sangat tegas kata Ibnul Athar. Nah, ini intinya ini, uh, yang harus diyakini oleh seorang muslim ya. ya, yaitu me meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam yaitu berbicara. Kemudian di sini ya, kayak ada waktu berapa sana? 9 ya. Kita lanjutin ya, kita lanjutin di sini perkataan uh, mualif di sini wa annahu istawa ala arsihi Nah, ya, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, yang harus dan wajib diimani oleh setiap muslim ya, setiap mukmin adalah bahwasanya dia bersemayam istiwa di atas arsh. Wa anahu istawa alal arshihi. Bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala bersemayam itu istiwa namanya di atas arsh. Di atas arsh ya. Nah, ini masalah ya salah satu masalah ya, dari berbagai permasalahan yang sangat penting ya yang wajib diketahui oleh tolabul ilmi. Ya, wajib diketahui, wajib di, dipahami ya uh, oleh talibul ilmi yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsh. Ini dalam Al-Qur'an. Banyak ayat yang menunjukkan demikian dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat istiwa, namanya sifat fi'liyah, af'al. Ya, sifat af'al yaitu sifat perbuatan itu istiwa bersemayam di atas arsy. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, mengatakan e, di dalam kitabullah ya Al-Qur'an banyak dalil-dalil dimulai dari awal sampai akhir yang ada dalam Al-Qur'an, maksudnya e, ayat-ayat yang ada di awal awal dalam Al-Qur'an dan sampai akhir semuanya isi Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dan sebagian besar perkataan para sahabat dan juga perkataan para tabi'in dan perkataan para imam-imam alusunnah sunnah. Mereka apa sang, banyak mereka mengatakan eh, atau bahwasanya apa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars. Baik secara nas, secara nas jelas dalilnya atau secara zahir ya atau isyarat dari dari ayat atau dari hadis atau dari perkataan para ulama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala sesuatu. Ya Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Wa anahu fawqa arsy, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Wa fawqa samawati, dan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Mustawiyan, bersemayam di atas arsy Ini apa? Ini uh, pendapat para uh, a'immatus sunnah, para a'imah di kalangan para sahabat, tabi'in, para imam madhab dan yang lainnya. Mereka banyak ya eh, apa menjelaskan ya baik ya, melalui Al-Qur'an yang nasnya jelas ya atau secara isyarat dalam Al-Qur'an. Bahkan kata Syekh uh, eh, Dr. Abdul Razak uh, eh, bin Abdul Musin Al-Badar ada sekitar seribu lebih seribu dalil baik Al-Quran dan Sunnah baik secara nas yang langsung ya atau yang tersirat gitu tidak langsung tapi tersirat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit di atas ars sampai seribu dalil kata beliau dalam fiqhu fiqhu uh, fiqhu asmaul uh, asmaul husna wa sifatul ulia adapun dalil-dalil kitabullah di antaranya ya yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy ini juga harus dipahami betul ini ya. karena lahirnya pemahaman yang menyimpang tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan Allah itu di mana-mana karena dari sini. Karena mengingkari sifat istiwa bagi Allah. Ya khususnya tersebar eh, mazhab asyairah mereka sangat-sangat mengingkari sifat ini. Mereka tidak mau menetapkan istiwa bagi Allah padahal dalilnya sangat jelas. Maka Syekh Abdul, Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar mengatakan sampai seribu dalil sudah Al-Quran wa sunnah sampai asar menetapkan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berka, ber, ber, berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars. Dari dalil Al-Qur'an di antaranya di sini dalam surat apa? Yunus ayat e, surat Yunus ayat berapa di sini? Yaitu ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 3, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Jelas kan? Untuk mengatur segala urusan. Untuk mengatur segala urusan. Dan lafad lafad thumma stawa 'alal 'arsy ini mencapai ada tujuh ayat dalam Al-Quran dalam surat yang berbeda. Kata-kata thumastawa tawa alal arsh" mencapai tujuh ayat. Di antaranya dalam surat selain surat Yunus ayat 3 yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian surat Ar-Ra'du ayat 2. Ini dalil istiwa ya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Surat uh, Al-Furqan ayat 59 yang lafadznya thumma stawa ala ars maksudnya. Kemudian Allah bersemayam di atas ars. Ini terdapat dalam surat tadi apa? Al-A'raf 54, tadi Yunus ayat 3, Ar-Ra'du ayat 2, surat Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat 4, Al-Hadid ayat 4. Yang terakhir ini beda lafadznya sedikit, Ar-Rahmanu alal arsyis tawa. Surat Toha ayat 5. Ya, Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahman itu bersemayam di atas arsh. Ini jelas. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ya Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas ars Tuhan ayat 5. Jadi semuanya tujuh dalil Al-Qur'an dalam Al-Qur'an ya tujuh dalil tujuh uh, ayat dalam surat yang berbeda yang menetapkan adanya istiwa bagi Allah di atas ars. Jelas ini tidak perlu ditakwi tidak perlu di uh, atau yang lainnya. Kemudian Adapun dalil-dalil as-sunnah yang menetapkan adanya sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala itu juga banyak. Ya, banyak secara nas yang jelas ataupun tersirat dalam nas itu. Contohnya dua dalil ini jelas juga. Dalam hadis Qatadah Ibn Nu'man ya, sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul Artinya Qatadah bin Nu'man ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma faragallahu min khalqihi istawa ala arsyihi. Jelas ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan makhluknya seluruhnya. menciptakan langit, bumi dan isinya dan semuanya, surga neraka semuanya. Oh, alam semesta, Pak. Apa yang tadi? Istawa ala arsy kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsnya di atas arsnya ya bersemi di atas arsnya. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Juyusul Islamiyah. Dia mengatakan, Syekh Albani mengatakan sandatnya sahih ala syartil Bukhari. Sanadnya sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari, syarat syarat sanad Imam Bukhari. Ini hadis ini. Berkata Imam uh, berkata maaf Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna fil jannati mi'at mi'atun darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat a'adahallahu lil mujahidin. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi atau untuk e, mujahidin fi sabilihi. Itu orang-orang yang berjihad di jalannya, di jalan Allah. Jadi sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya baina darajata baina darajatain ya kama uh, kama samai wal ard. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu sebagaimana jarak antara langit dengan bumi. Oh, 100 derajat, jarak antara uh, derajat pertama derajat kedua itu sama dengan eh, apa? jarak antara langit dengan bumi. Terus ya. Idza sa'altumullaha azza wa jalla fas'aluhu al-firdaus. Nah, apabila kamu ingin apabila kamu ingin meminta kepada Allah, minta surga, maka mintalah surga firdaus tuh. Apabila kamu memohon kepada Allah, maka mohonlah surga firdaus. Fa innahu fi wasatil jannah karena sungguhnya firdaus itu di tengah-tengah surga. Maksud tengah tengah itu yang paling tinggi, paling nampak. Wa alaha paling paling tinggi ya derajatnya nih firdaus. Wa fauqahu dan di atas Firdaus itu arsy rahman. Lihat, di atas Firdaus itu adalah arsnya yang maha rahman, yang maha pengasih, apa penyayang Allah Subhanahu wa taala. Intinya di atas Firdaus ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi saknya langit-langitnya Firdaus itu langsung arsy. Ya, karena paling tinggi di atas Allah, Allah di atas Allah nggak ada apa-apa. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan darinya, dari Firdaus itu terpancar sungai-sungai surga. Karena paling tinggi. Dari dari sanalah sumber sungai surga sampai ke surga-surga yang lain mengalir. Dari Firdaus. Ini hadis akhrajahul Bukhari yang dituju adalah fauqahu arsyur rahman. Di atas surga Firdaus itu arsnya Allah Subhanahu wa taala. Ya arsnya tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi di sini kita tetapkan tidak boleh me menetapkan kaifiat ya, tata caranya e, diserupakan dengan makhluk nah, tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan para ulama salaf tentang istiwa. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Syarahu Hadis Nuzul dalam e, syarah hadis nuzul ya turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Di sana ada perkataan inna Malik ibn Anas suila an qawlihi ta'ala. Sungguhnya Imam Malik kata Ibnu Taimiyah, ya, sungguhnya Imam Malik bin Anas ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Yang Maha Rahman itu bersemayam di atas apa? Arsh. Maka faqala al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa Allah Subhanahu wa taala ghairu majhul ini maksudnya diketahui maknanya. Diketahui maknanya istiwa itu. Orang, orang Arab paham tentang istiwa orang Quraisy dulu ya. E, paham istiwa itu adalah bersemayam gitu. Maknanya diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul dan tata caranya itu tidak tidak apa? tidak uh, tidak ada yang mengetahui. Maksudnya ghairu ma'qul ini tidak bisa kita mengetahui dengan akal. Ya, tata caranya tidak diketahui dengan akal. Wal imanu bihi wajib dan mengimaninya adalah wajib. Tuh. Cukup kita mengimaninya. Wasu'alu anhu bid'ah dan bertanya tentangnya, tentang kaifiat bagaimana Allah beristiwa beristiwa, ya, bertanyanya bid'ah. Kenapa Pak bid'ah? Karena bertanyanya bid'ah. Bisa jawab? Karena nggak pernah ada di kalangan para sahabat itu nggak ada yang nanya satupun jumlahnya sahabat sampai 100 ribu itu apalagi sahabat senior nggak ada yang nggak ada satupun yang bertanya ya Rasulullah bagaimana sih istimewanya Allah nggak ada Padahal mereka orang yang paling antusias terhadap ilmu, tapi nggak ada. Berarti bertanya ini bidah. Sesuatu yang bukan ya, tidak harus ditanyakan, harus diimani sudah. Wa ma'aroka illa bolan kata. Dan tidak aku melihat kamu kecuali orang yang sesat kata Imam Malik. Kamu orang sesat yang bertanya ini. Wa amara wa amara ayakhruja minal majlis maka Imam Malik memerintahkan supaya dikeluarkan dari majlis. Dari majlisnya keluarkan dia. <laughs> orang ini keluar dan orang-orang ahlu bidah. Ini Imam Malik, asar Imam Malik. Dari Imam Abu Hanifah. Ya. Beliau berkata, siapa yang yang berkata? Beliau berkata Imam Abu Hanifah berkata, siapa yang berkata, saya tidak tahu Tuhanku itu di mana? Saya tidak tahu. Di langit atau di bumi? Ini ragu. Kalau ditanya di mana Allah? Ah, nggak tahu di mana. Lalu ah, ragu. Maka orang tersebut telah menjadi kafir. Nauzubillah, nauzubillah ya. Demikian pula orang yang berkata Tuhanku itu di atas ars, yakin di atas ars. Tetapi saya tidak tahu arsnya itu di langit apa di bumi. Nah, gitu. ragu juga. Ya, Allah di atas ars, tapi arsnya saya nggak tahu apakah yang arsnya itu di langit, apa di bumi, atau di gunung. Orang ini juga kafir, kata Abu Hanifah. Apa maksudnya? Abu Hanifah menetapkan bahwasanya Allah itu bersemayam di atas ars dan arsnya di atas langit yang ketujuh, di atas sudah termuntah, di atas langit, di atas surga Firdaus begitu. Menurut dalil uh, apa sunnah yang sahih. Ini dalam syarhu Al-Aqidah atau Hawiyah ya. berkata Abu, Abu Hanifah. Berkata Al-Imam Syafi'i Nasirul Hadis. Kalau Imam Syafi'i gelarnya Nasirul Hadis, oh, pembela hadis. Kalau Imam Ahmad Nasirul Sunnah. Ah, maaf. Imam, imam Ahlus Sunnah, imamnya Ahlu Ahlus Sunnah. Ah, beliau mengatakan ya, uh, pendapat ya pendapatku maksudnya selalu di atas sunnah pendapatku selalu di atas sunnah yang dimana ya aku ya pendapatku perkataanku selalu mengikuti sunnah dan pendapatku juga mengikuti pendapat mereka para imah nah, Imam Syafi'i mengatakan kami juga, pendapatku juga mengikuti mengikuti pendapat para imam-imam selainku seperti Sufyan Asauri seperti Malik bin Anas dan selain dan selainnya para imam-imam yang lain, Abu Hanifah, Al-Auza'i gitu. Jadi pendapatku sama dengan mereka. Yaitu apa? Al-iqrar bi syahadati alla ilaha illallah, yaitu mengakui syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Maksudnya saya bertauhid seperti mereka. Mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa anna Allah wa anna Allah ala arsyihi. Nah di sini bahasanya aku juga mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsnya, di atas arsnya fis samaihi dan arsnya di langit. Tuh jadi Imam Syafi'i mengatakan arsnya di langit. Dan Allah Subhanahu wa taala meskipun di atas ars di atas langit tapi dekat ya dekat dengan makhluknya dekat dengan makhluknya ya Allah apa mengawasinya e, kemudian Allah subhanahu wa taala bersemayam sesuai dengan kehendak Allah dan juga Allah subhanahu wa taala turun ke langit dunia dengan cara yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala bersemayam dengan cara yang dia kehendaki dan juga Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dengan cara yang dia kehendaki. Itu kemudian menyebutkan beberapa apa bermacam uh, akidah alusunnah di samping itu. Kan ini yang pertama tentang uh, hal yang penting berhubungan zat Allah kemudian setelahnya terus disebutin. Ini perkataan Imam uh, Imam Syafi'i dalam Mukhtasar Al-Ulu li Ali Al-Azim Imam Az-Zahabi perkataan beliau. Kemudian perkataan Imam Ahmad bin Hambal ini jelas diriwayatkan dari Abdullah dari anaknya bin Ahmad bin Ahmad bin Hambal uh, eh, dalam uh, ketika apa eh, dalam buku Rad ala Jahmiyah ya, bantahan terhadap uh, mazhab Jahmiyah. Kemudian Imam Ahmad ya, apa Imam maaf yaitu Imam Abdullah ya anak Imam Ahmad mengatakan hadasani abi telah berkata kepadaku bapakku dan kemudian menyebutkan sanad dari dari dari dari sampai Abdullah bin Nafi. Jadi Imam Ahmad menyebutkan sanad ketika mau me, apa memberikan ilmu kepada anaknya. Tuh subhanallah dengan sanadnya. Ya. E, bapakku berkata kepada aku menyebutkan sanad dari pulan dari pulan dari pulan sampai Abdullah bin Nafi. Siapa ini? Muridnya Imam Malik yang terkenal Abdullah bin Nafi Kola Kola Malik berkata Abdullah bin Nafi berkata Imam Malik bin Anas. Nah, dinasabkan oleh Imam Malik akhirnya kan Allahu fi sama Allah itu di atas langit. Di fi di sini di atas. Wa ilmuhu fi kulli makan dan ilmunya di di segala tempat. Ya, apa meliputi segala tempat. Meskipun Allah itu di langit tapi ilmunya di mana-mana gitu. Ilmunya segala tempat. Ya, dan tidak ada sedikit pun yang apa namanya? yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang tidak yang luput, semuanya di di, di bawah apa? E, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala maksudnya di sini. Kemudian juga berkata Abdullah ini anaknya, wa qala abi dan berkata bapakku dalam kitab sunnah. Huwa Allah Subhanahu wa taala ala arsihi di atas ars. Tuh dia. Wa ilmuhu ma'ahum Sedangkan ilmunya ilmu Allah Subhanahu wa taala maksudnya apa uh, ya Allah mengetahui segala sesuatu. Ilmunya bersama bersama makhluk. Maksudnya makhluk itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang kecil, yang besar itu di, di apa eh, di atas apa namanya? di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala di atas ars, tapi ilmunya di mana-mana. Ilmunya di mana-mana, yang mengetahui seluruh makhluknya, ya. Nah, ini. Kemudian <clears throat> diriwayatkan dari dari ula oh, dari apa tabiin yang terkenal yaitu Abdullah bin Al Mubarak yang sanadnya yang sahih beliau mengatakan ketika ditanya tentang e, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala oleh seorang maka Abdullah bin Mubarak menjawab dengan menjawab dengan jawaban yang sangat yang sangat apa gamblang sangat jelas ya e, kita mengenal Tuhan kita kita mengenal Allah bahwasanya Allah itu di atas langit yang ketujuh. Lihat di sini. Fauqa sab'a samawati di atas langit yang ketujuh. Bain berpisah jauh dari makhluknya. Nah, supaya tidak menyangka Allah itu menyatu dengan makhluk atau di mana-mana. Ya, nanti lahirlah wihdatul wujud manunggali gusti gitu manunggali gusti ya mau bersatu ini enggak bain min zatnya itu zatnya terpisah jauh dari makhluknya zatnya tapi ilmunya di mana-mana penglihatannya di mana-mana wala naqulu janganlah kita mengatakan sebagaimana perkataan Jahmiyah jangan mengatakan atau mengikuti perkataan Jahmiyah ya bahwasanya Allah itu hahuna bahwasanya Allah itu hahuna wa asyara biyadihi ilal ard dan jangan mengikuti perkataan Jahmiyah yang mana mereka mengatakan Allah itu di sini. Uh, mengisyaratkan dengan tangannya di bumi, maksudnya Allah itu di bumi di mana-mana. Perkataan jamiah ini tidak boleh diikuti kata Imam Abdullah bin Mubarak dalam Uh, syarah hadis An-Nuzul Ibnu Taimiyah. Berkata eh, ini kesimpulannya Al-Imam Ibnu Qudamah sudah sebutkan dalam Lum'atil Itiqad, uh, Lum'atil Itiqad mengatakan ya sepakat ajma' ajma'ul salaf, sepakat para salaf semuanya. Ya, tentang apa? istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di atas arsnya. Maka wajib bagi kita menetapkannya dengan tanpa tahrif, takwil, ya, memalingkan maknanya. Enggak boleh istiwa maksudnya alhamdulillah uh, istaula ya atau maksudnya istiwa di sini adalah menguasai tidak istiwa istiwa bersemayam. Ya, jadi tanpa tah, takwil atau tahrif tanpa taktil tanpa meniadakan yang mengingkari nggak boleh mengingkari wala takyif tanpa me, menentukan kaifiatnya atau bertanya bagaimana wala tamsil tanpa menyerupakan dengan makhluk bersemayamnya eh, Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk tidak tidak boleh berbeda jadi tidak boleh menyerupakan istiwanya Allah dengan makhluk Uhwa istiwa hakiki di mana istiwanya Allah bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala itu secara hakiki sebenarnya yang mana maknanya itu adalah al-ulu yaitu e, e, berada di tempat yang tinggi istiqlal ya tetap berada di atas ars tempat yang tinggi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang mengetahui kaifiatnya. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita ya harus yakini. Ya, kita harus yakini Eh, tidak ada boleh ragu yaitu meyakini sifat Allah istiwa alal arsh bersemayam di atas arsh Allah alam bishawab ya ya akhir kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh